الحمد لله الحمد لله الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه وزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتئات والابتكار ووفقهم للتؤوب في طاعته وتأهب لدار القرار والحجر مما يسخطه ويجيب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تهجر الأحوال والأطوار وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار العزيز الغفار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي المختار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأظهار وصحابته الأخيار أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله في السر والألم فقد فاز المتقون معشر المسلمين كما صلاة جمعة حفظكم الله Di siang yang penuh berkah ini, izinkan kami sampaikan satu wasiat, wasiat yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya terdahulu sekarang maupun yang akan datang, yaitu untuk selalu menjaga dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa akan selalu disertai dengan pertolongan eh, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl 128. Inna allaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah membersamai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat hafizakumullah. Banyak manusia yang menginginkan kesuksesan dan ketenangan hati dengan hanya menumpuk harta dan bekerja siang sampai malam. Ia bekerja tidak mengenal susah dan payah. Ia habiskan waktunya hanya untuk mencari jabatan, harta benda dan juga hidup mewah. Sehingga ia lupa dengan tujuan hidup dan ibadah. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa al-ghina bi kasratil arad, wa innamal ghina hinan nafas." Bukanlah kekayaan sebab banyaknya harta benda. Sesungguhnya kekayaan adalah kekayaan hati. Rizki dan kekayaan termasuk salah satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani. Sebab datangnya rizki itu bukan karena akal dan kiatnya ia bekerja, melainkan datangnya rizki sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala semata. Berapa banyak orang yang bekerja mulai pagi sampai malam, akan tetapi rizkinya biasa-biasa saja. Seandainya rizki itu datang sebab pekerjaan semata, maka hewan yang hidup ada di atas bumi ini tidak bisa makan, sebab hewan itu tidak bekerja. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat hafizakumullah. Berkata Sultanil Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, arba'atu asya'a ka syai'in wahid. Rizqun maqsumun la yazdad fi fi waqtin ma'lumin la yata'akhkhar bisababin mahkumin la yanqalib inda asarin maktub. Perkara, empat perkara dalam urusan rizki seperti menjadi satu. Rizki itu sudah dibagi tidak mungkin bertambah. Di waktu yang sudah ditentukan dan tidak mungkin terlambat. Ada sebab yang kuat tidak mungkin berpindah. Sudah ada hitungan yang tertulis. Dari perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an tersebut bahwa prinsip rizki itu ada empat. Yang pertama rizki itu sudah dibagi. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk ada di bumi dan Allah juga membagi rizki untuk mereka. Dan rizki yang sudah dibagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan porsi dan ukuran yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zuhruf 32. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا Kamilah Allah yang membagi penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mengambil manfaat dari sebagian yang lain. Yang nomor dua, rezeki itu sudah ada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan terlambat. Manusia hidup di atas dunia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan ia mendapat rezeki, rezeki apa yang ia dapat. Ketika seketika sudah ada waktunya, rezeki itu ada, akan datang kepadanya tanpa tidak maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala belum memberi rezeki kepada seseorang, maka tidak ada seorang pun yang bisa mendatangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 2, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha, wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dih, wa huwal azizul hakim." Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak seorang pun yang dapat menahannya dan apa saja yang ditahan oleh Allah maka tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat hafizakumullah adapun yang ketiga yaitu ada sebab-sebab yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan berpindah kepada orang lain. Sebab untuk sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki selain usaha dengan bekerja. Ada juga sebab yang menjadi perantara untuk diturunkannya rezeki, yaitu taat dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 17, "Fabtahu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah, ilaihi turja'un." Maka mintalah rezeki dari Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya hanya kepadanya kamu akan dikembalikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda wala yahmilannakum istibta'u rizqi an ta'khuduhu bi ma'siyatillah fa inna Allah la yanalu ma indahu illa bi ta'atihi dan sungguh jangan mendorong kepada kalian sebab terhambatnya rizki untuk mengambil rizki tersebut dengan cara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala Sesungguhnya Allah tidak memberikan anugerah dari sisinya kecuali dengan tak jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor empat, menurut hitungan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki manusia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar kecilnya dan banyak kesedikitnya rizki yang ia peroleh. Tinggal bagaimana cara kita mencari rezeki dan sikap kita ketika kita sudah mendapatkan rezeki. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza rasul rabbil alamin Jibril nafasa fi ra'i, innahu la innahu la tamutu nafsun hatta tastakmila rizquha." Ini adalah Jibril yang menjadi utusan dari Tuhan alam semesta mengirimkan kabar ke dalam hatiku sesungguhnya tidak akan meninggal dunia seseorang sehingga ia menyempurnakan rezekinya. Mudah-mudahan khutbah singkat ini menambah motivasi kepada diri kita untuk giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil wa tawassaw sabr.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 لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الصالحين الجاهلين وانصر من نصر الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين اللهم دفع أن البلاء والوباء والزلازل والبحان وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان الإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم الله يزدكم ذكر الله أكبر